ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله صلاة صلاة سيما dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kajian tafsir akidah pada siang hari ini, saudaraku, adalah ayat 20 dan 21 dalam surat Ibrahim. Sekali lagi, kajian tafsir akidah pada siang hari ini adalah ayat 21 sampai ayat 22 dalam surat Ibrahim. أعوذ بالله وقال الشيطان لما بني الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Ikhwatal iman hafizakumullah. Ayat ini berbicara tentang satu masyhad pemandangan di hari kiamat nanti yaitu apa yang terjadi di padang mahsyar di mana seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada dan di bumi sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa makhluk yang ada di langit itu justru lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi berupa manusia dan jin atau setan dan sebagainya. Nah, di padang masyar itu nanti ada hiwar siwar dialog antara orang-orang yang lemah dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang lemah yang di dunianya mengikor menjadi subordinasi, mengikuti penguasa-penguasa yang sombong, yang menentang syariat Allah itu. Apa kata orang-orang yang lemah itu? Wabarakatuhillahi jami'an dan mereka semua berkumpul menghadap Allah. doa du'afa maka berkata orang-orang yang lemah. Ad-du'afa jamak dari kata dhaif. Ini bukan lemah fisik. Tetapi lemah mentalitasnya lemah akidahnya sehingga ikut saja apa yang dikatakan pemimpin-pemimpin mereka yang sombong itu. Faqala du'afa lilladzina istakbaru kepada orang-orang yang sombong yang menentang aturan Allah. Apa kata orang-orang yang lemah itu? Inna kunna lakum tabah. Sesungguhnya kami itu dulu dulu di dunia pengikut kamu maka apakah kamu bisa meringankan siksa Allah sedikit saja dari kami tolong meringankan sedikit saja apa jawaban orang-orang yang sombong itu yang menentang aturan Allah Qalu law hadana Allah lahadainakum. Mereka menjawab orang-orang yang sombong, apabila Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami akan bisa memberikan petunjuk kepada Sawa'un alaina sama saja bagi kami. Jadi kami apakah kami ya, keluh kesah, gelisah, ansobarna atau kami sabar, malana min mahir. Tidak ada tempat lari buat kami. Maksudnya lari dari siksa neraka. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi dari tafsir akidah ini yang bisa kita pahami yang ada dalam ayat 20 surat Ibrahim. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, Az-zufu Laisa Udran Lemah Lemah itu ternyata, saudara sekalian, tidak bisa jadi alasan untuk selamat dari siksa Allah. Karena setiap manusia di dunia ini diberikan kemerdekaan oleh Allah. Kemerdekaan untuk menentukan jalan hidupnya di dunia. Kemerdekaan untuk memeluk ajaran Islam. Kemerdekaan untuk berpihak kepada yang benar Lalu dia mah tidak mau menggunakan kemerdekaan itu dan mengekor pada orang-orang yang sombong. Saudaraku sekalian, ini meskipun berkaitan dengan kehidupan akhirat, tetapi sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan kita di dunia ini. Sehingga tidak boleh seorang muslim menjadi at subordinasi, mengikor saja orang-orang sombong yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah aturan Allah yang berkaitan dengan ibadah, pendidikan, ekonomi, politik, kebijakan dalam negeri, luar negeri yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini saudaraku perlu diulang-ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kita sering mendengar, saya kan rakyat biasa. Saya kan wong cilik. Jadi seolah-olah alasan menjadi wong cilik dan rakyat biasa. Ya. Seolah-olah dibenarkan ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan kepada orang-orang yang sombong, yang menentang aturan Allah. Makanya di dalam surat An-Nisa, diperkuat juga dalam surat An-Nisa, bahwasanya sebagian orang Islam yang ada di Mekah kemudian tidak hijrah ke Medina dipaksa orang kafir untuk ikut perang Badar dan mereka mati kaum muslimin. Ketika ditanya malaikat alasannya lemah, kami itu orang lemah tertindas di Mekah. Malaikat menjawab qalu ma'siratan ila qalu Alam takun ardullahi wasiatan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa selamat dari orang-orang yang sombong kalau seandainya kamu berpindah. Dan akhirnya mereka diadab oleh Allah di neraka. Padahal mereka tadi itu beragama Islam. Sesuai dengan sabab nuzul yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kita lihat di dalam surat An-Nisa surat nomor 4 ayat ya 96 sampai ayat 100. Karena sebagaimana kita pahami dalam metodologi tafsir, tafsir yang paling benar adalah tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan Quran dengan Quran. Allah berfirman, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت adalah berbicara tentang kecualian. Kalau kan mereka benar-benar lemah seperti anak kecil, perempuan-perempuan, orang-orang tua yang tidak berdaya itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak lemah, hanya lemah mentalnya saja, hanya lemah kepribadiannya, lemah akidahnya, kemudian mengekor tidak menentukan masa depannya di dunia atau di akhiratnya, dia mengikor pada pemimpin-pemimpin yang sombong yang disebut orang-orang besar itu, maka saudara-saudara sekalian, di dalam surat Ibrahim tadi ayat 22 sudah selanjutnya, kedua-duanya tidak disalari dari api neraka. Baik orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sombong atau pembesar-pembesar. Inilah uh, pelajaran yang pertama ya, dari ayat yang kita baca tadi. Sehingga wahai saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang yang lemah. Dan kita juga berkewajiban menyampaikan saudara kita kaum muslimin yang lainnya, jangan sampai jadi orang yang lemah. Meskipun orang Islam ada baiknya kalau lemah, tetap yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Maka Nabi bersabda dalam hadis, "Al-mu'minul qawiyyu khairun." Ya. Wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat. Ya. Itu lebih ya. baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena beribadah membutuhkan kekuatan. Membangun rumah tangga membutuhkan kekuatan. Membangun ekonomi membutuhkan kekuatan. Membangun jamaah membutuhkan kekuatan. Membangun bangsa dan negara membutuhkan yang kuat, kekuatan sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menerima alasan orang yang lemah padahal sama-sama diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya saudara sekalian, Allah berfirman. Bagaimana setan nanti itu di akhirat? Setan yang selalu menggoda umat manusia. Bagaimana nanti di pengadilan Allah itu? Sehingga kita punya gambaran bagaimana kejujuran setan di hari di mana kejujuran dan pengakuan itu tidak ada gunanya lagi. Allah berfirman menerangkan tentang kisah setan. وقال الشيطان لما قلي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم putuskan ya, di hari hisab nanti ketika Allah sudah menghisab, menghitung-hitung, mengaudit ya. dihisab semua itu barang ah, perbuatan kita, ucapan kita, keberpihakan kita, dukungan kita, semuanya dihisab oleh Allah. Apa kata setan setelah dihisab? Inna Allah wa'adakum wa'adal haqq Sesungguhnya Allah telah berjanji kepadamu janji yang benar. Teman, setan jujur ketika di akhirat. Di saat jujur di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Karena akhirat hanyalah dari pembalasan. Wa wa'adtukum fa'akhlastukum dan aku berjanji kepadamu bin Sultan, saya sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap kamu. Illa Anda da'autukum kecuali aku hanya menyeru kamu. Fastajabtum li. Lalu kamu mengikuti, mengabulkan ajakanku. Oleh karena itu, fala darumuni, Maka janganlah kamu mencerca saya Walumu angkusakum dan tercalah diri kamu sendiri. Ma ana saya tidak bisa menolong kamu. Wa ma antum bimusrihi, dan kamu juga tidak bisa menolong ya, saya. Dan akhirnya orang yang zalim itu semuanya baik setan atau pengikutnya mendapatkan azab Allah yang pedih. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pahami, yang bisa kita jadikan kurikulum dalam kehidupan ini, saudaraku, ternyata setan sendiri yang mengaku bahwa setan itu lemah. Setan itu lemah. Dengan jelas dia mengatakan, saya itu cuma mengajak kamu, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi salah kamu sendiri kenapa kamu saya. Maka tadi kena ini kafar bima ashraf tumuni ini Sungguh saya tidak membenarkan perbuatan syirik kamu itu. Terus sekalian, ya, jadi setan itu lemah. Ya. Dia cuma mengajak saja. Nah, pertanyaannya, kalau setan itu lemah, Kenapa banyak orang yang mengikuti setan? Nah, setan punya senjata yang namanya tazyin menghiasi. Taswis bisikan. Jadi hanya menghiasi yang sebenarnya buruk, kelihatannya baik. Padahal itu hanya sekedar tajin hiasan setan. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, untuk menangkal godaan-godaan setan yang sebenarnya lemah, ada yang disebut dengan al-sisen, benteng. Di antara benteng itu adalah zikir pagi dan sore. Sehingga setan itu tidak mampu menggoda kita. Karena sebenarnya lemah. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan, Inna kaida syaitani kana do'ifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah lemah setan itu. Nah, ketika setan itu cuma menggoda saja dan tidak punya kekuatan apa-apa, maka Allah ya, untuk menunjukkan kasih sayangnya pada hambanya, kita diajari oleh Allah untuk selalu berzikir pagi dan sore dan setiap saat. Makanya sering seolah dalam beberapa ceramah di dalam Quran itu tidak ada Perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dipertegas dengan kasiro atau sering. Dipertegas dengan kasiro yang artinya banyak atau sering kecuali zikir. Sholat walaupun bagian dari zikir tidak diberi kata kasiro. Zakat juga tidak ada kata kasiro. Jihad yang begitu pentingnya tidak ada kata kasiro. Ya. Baca Quran pun juga tidak ada kata kasiro karena ada waktunya. Tapi zikir setiap saat. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Karena orang yang selalu zikir dengan zikir yang benar, dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan, setan tidak bisa mengganggunya. Di dalam hadis dikatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit Wallahu ala kulli syai'in qadir, sebagian tidak ada yang yurid, wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka ketika seseorang membaca 100 kali pagi dan sore, setan tidak bisa masuk kepada dirinya. Jadi fenomena ketika ada orang kesurupan setan dan sebagainya, karena ya, kurang rajin berpikir, kurang rajin berpikir. Oleh karena sekali sekalian hasil sekali lagi, tipu daya setan itu lemah. Ya, Ya. Tetapi meskipun tipu daya itu lemah ketika kita jarang berpikir, ya, kita tidak memperkuat akidah kita, keimanan kita, maka saudara sekalian hafizahumullah bisa jadi manusia itu terjatuh dalam tipu daya setan. Berbeda dengan orang yang akidahnya kuat. Ini pemirsa akidah. yang kuat, setan tidak berani menggodanya. Satu contoh dari salam bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ya, ketika ada satu satu jalan, kemudian iblis ada di jalan yang kemudian iblis itu lari menghindari Umar bin Khattab, takut dengan Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika ada seseorang kena setan atau kena jin, ketika Imam Ahmad bin Hanbal dimintai tolong untuk mendoakannya, ya, untuk membaca rukyah. Wafi riwayat dikatakan tidak usah Imam Ahmad bin Hanbal sandalnya, sandalnya Imam Ahmad dikirim saja setannya tidak pergi. Ini masuk dalam karumatul aulia. Tidak sekalian pentingnya sekali lagi kita senantiasa memperbarui dan memperkuat akidah kita agar kita dijauhkan dari daya setan, baik setan manusia atau setan jin, karena pada dasarnya dalam sunnatullah yang terjadi di dunia ini, ketentuan Allah yang pasti berlaku, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu pasti punya lawan, punya musuh. musuhnya itu ya setan manusia dan setan jin. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Bagus sekalian. Ya. Sampai sini saja yang akan disampaikan. Intinya terus sekalian kita tidak boleh mengikor. Karena setiap perbuatan kita, kita sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa orang-orang besar, pembohong-pembohong itu meringankan adab manusia. Bagus sekalian, seandainya ada pertanyaan, kami silakan masih ada waktu sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz yang saya hormati, saya ingin apakah eh, pendapat atau eh, kesimpulan atau eh, kesimpulan saya peroleh mengenai Ustaz yang saya sampaikan ini keliru atau enggak? Kalau yang saya maksudkan di sini eh, pemimpin yang sombong itu adalah pemimpin yang men, men, memunculkan atau mengeluarkan ajaran sendiri di luar ajaran Al-Quran dan itu eh, sombong di sini saya eh, ber, menganggap bahwa eh, dia tidak walaupun dia orang Islam tapi dia tidak tidak tunduk atau tidak percaya penuh kepada ajaran Islam untuk bernegara Lalu yang pengikutnya sampai mengatakan kalau itu ajaran dia itu lebih tepat, apalagi dengan dari pluralisme. Eh, keliru karena saya menganggap bahwa ini dianggap termasuk yang kategori pemimpin yang sombong. Sombong dalam arti tidak eh, menganggap ajaran Allah itu yang lebih utama. Jadi sombong di sini tidak dalam arti sombong seperti kebanyakan yang membanggakan diri, tapi tidak menganggap ajaran Allah itu yang lebih tinggi. Ajaran dia lebih tinggi sekalipun alasannya untuk negara negara Walaupun alasannya dengan pluralisme. Keliru kan saya menganggap itu termasuk yang yang sombong di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum Terima kasih, Pak. Jadi kata istakbaro kalau mufrad, kalau jamak istakbaru yang sering digunakan oleh Al-Quran bukan sombong dalam pengertian yang difahami oleh sebagian saudara kita di Indonesia. Sombong di sini menggambarkan bahwa mereka angkuh tidak menerima aturan Allah. Ya. Makanya biasanya ini di, untuk ungkapan orang-orang kafir. Jadi ini maksud adalah orang-orang kafir. Tetapi seandainya ada orang mengaku beragama Islam, ia mengikuti jalan hidupnya orang kafir sombong menolak aturan Allah. Lebih mendahulukan pemikirannya atau padatnya. Ya sudah berdua sama saja. Ya, sama saja maksudnya sama melakukan ya dosa besar. Cuma bedanya seandainya iman dia masih diakui oleh Allah, masih ada harapan ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya ya Imannya sudah ditolak oleh Allah karena iman itu juga ada nawafitnya Ada yang membatalkannya. Di mana dalam akidah yang membatalkan keimanan di antaranya adalah ketika seseorang mengatakan bahwa ajaran dia, pemikiran dia lebih baik, lebih benar daripada Quran dan Sunnah, itu ulama akidah semua sepakat termasuk sudah membatalkan keimanan. Sehingga sering diulang-ulang oleh para ulama, keimanan itu bukan sekedar pengakuan, tapi keimanan itu kan meliputi tiga dimensi. Kaulun bilisan, ucapan, wa dikun biljinan keyakinan, tidak ada sedikit pun keraguan. Kalau dalam dasar Al-Qur'annya summa biar tahu, lalu mereka tidak ragu. Yang ketiga wa amalun bil arkan dan amal perbuatan. Itu tiga dimensi sama daripada keimanan. Sehingga ya meskipun seandainya di antara saudara kita mengaku beragama Islam tetapi berani menentang aturan Allah, ya masuk dalam ayat ini. Ya, cuma mungkin bedanya yang tetap kita harus hati-hati ketika dia masih baca syahadat ya ya kita menghukumi yang tuhir-tuhir saja selain itu kita serahkan pada Allah tapi yang jelas Allah yang artian menolak aturan Allah itu tidak diperbolehkan apakah orang kafir atau orang Islam. Coba ya. Ada lagi Bapak, Ibu atau yang lainnya? Ibu-ibu ada? Cukup ya? Sampai sini aja. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.